Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul, ringkasan daripada kitab Sirah An-Nabawiyah. Setelah kemarin kita selesaikan pembahasan seputar apa? Perang Khaybar, Dan sudah kita baca bersama bagaimana tragedi perang Khaybar yang terjadi pada bulan Muharram kemudian tahun 7 Hijriah. Ya kan peperangan yang sangat luar biasa. Nah, di sana musuhnya banyak. Sekitar ribu orang Yahud Khaybar. Bukan 1000, 10.000. ribu orang Yahud Khaybar berkumpul tapi dikepung oleh kaum muslimin. Eh, yang pasukannya kurang lebihnya 1.600 pasukan. Paham ya? Kaum muslimin 1600, musuhnya 10.000, bayangkan. Tapi pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah ada pertolongan kecuali hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Menang kaum muslimin. Paham ya? Sampai Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah yang banyak. Di antaranya ada wanita, satu wanita yang awal mula masuk dalam bagian ghanimah, akhirnya beliau merdekakan dan akhirnya beliau nikahi. Siapa perempuan tersebut? Untuk mengulang kembali faedahnya kemarin kita lewati. Siapa perempuan tersebut, Ihsan? Pada perang Khaybar akhirnya Rasulullah menikahinya setelah dimerdekakan. Safiyyah bintu Huyai. Safiyyah bintu Huyai Naam Ibn Akhtab. Ayo na'am barakallahu eh, eh, afan ya. Safiyyah bintu Huyai, Mas. bintu Huyai. Naam dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada kejadian perang Khaybar juga Rasulullah diracun. Rasulullah diracun oleh seorang wanita Yahudiyah. ya. Siapa nama suaminya perempuan ini? suami istri kompak ini. Suami istri kompak jahatnya. Nah, istrinya lah meracun Rasulullah. Disusupkan racunnya di apa? Di daging kambing yang sudah dipanggang. Jadi ngasih daging kambing dari panggang gitu ternyata ada racunnya itu. Nah, siapa nama suaminya antum? Irsyad Salam bin Miskam. Paham ya? Salam ibn Miskam. Nah, itu suaminya. Kalau perempuannya siapa ini? Perempuan Yahudiyah yang memasukkan racun nah pada daging kambing yang dipanggang yang dikasihkan Rasulullah SAW siapa perempuan tersebut namanya ar taufiq Eh, Zainab Naam bintul Haris. Eh, wa na'am. Itu sudah kita lewati semuanya ya. Kemudian ada sahabat yang meninggal karena ternyata sahabat tersebut juga ikut makan gitu loh. Siapa sahabat tersebut yang meninggal dunia akhirnya Rasulullah meminta agar perempuan Yahudi tadi dibunuh juga? Siapa sahabat tersebut? Bishr bin Ewa, Bishr bin Bara bin Ma'rur. Bishr bin Bara bin Ma'rur radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah, umratul qada. Umrah qada. Apa umrah qada itu? Naam, umrah pengganti artinya. Kenapa kok ada umrah pengganti? Karena waktu itu sebelum sulh Hudaybiyah. Paham ya? Kan pernah rombongan Rasulullah dan para pasukannya ingin umrah. Sekitar so, jumlahnya 1400 mau umrah malah langsung balik pulang lagi. Kalau mau umrah tahun depan katanya. Akhirnya tahun depan benar ini. Paham ya? Ya, umratul qada, umrah pengganti. Paham ya? Itu pun syaratnya apa? Cuman bolehnya tiga hari tak di Mekah. Enggak boleh bawa senjata kecuali apa? Pedang yang sudah bersarung pedangnya. Ya, pedangnya bukan terhunus itu bukan, ada sarung pedangnya baru boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu pun apa enggak boleh lebih tiga hari bayang. Kita lihat. Walamma raja'a sallallahu alaihi wasallam Madinah Kemudian tatkala Rasulullah pulang ke Madinah, aqama biha ila syahri Dzulqa'dah. Rasulullah setelah peperangan-peperangan yang kita lewati, perang Khaybar, ya kan? Kemudian setelah itu Fathu Fadak, kemudian Fathu Wadil Qura. Nah, ketika pulang ke Madinah, beliau tinggal di Madinah sampai bulan Dzulqa'dah. Paham ya? Sampai bulan apa? Sampai bulan Dzulqa'dah. Fa kharaja bihi, kemudian Rasulullah keluar setelah itu mu'tamiran umratal qada. Keluar untuk umrah namanya umrah apa? Umrah qada umroh pengganti. Dinamakan umroh pengganti kenapa? Menggantikan umroh yang tahun sebelumnya mau umroh nggak jadi. Karena orang-orang kufar Quraisy menghalang-halangi, kan itu. Ya kan? Nah, kita lihat. Umratul qada allati qada Quraisyan 'alaiha, yaitu Umroh pengganti yang telah ditetapkan oleh orang-orang Quraisy atasnya. Awal mulanya mau Umroh malah enggak boleh. Kalau mau Umroh tahun depan katanya. Itu pun enggak boleh lebih dari tiga hari. Paling maksimalnya tiga hari tok. Enggak boleh bawa senjata kecuali apa? Pedang yang bersarung. Pedangnya dimasukkan dalam sarung pedang. Baru boleh. Nah, itu syaratnya yang sangat licik dan ketat ya. Naam. Wa minhum man yaj'aluha qada'an min umratul Hudaybiyah. Di antara mereka ada yang mengatakan ini adalah pengganti daripada umrah Hudaybiyah yang terlewatkan, terluputkan. Kenapa? Haythu sudda, yang waktu itu dilarang. Paham ya? Sebagian mereka mengatakan ini pengganti umrah Hudaybiyah yang waktu itu dilarang. Kan dilarang kan awalnya? Kalau mau umrah tahun depan katanya, pulang lagi akhirnya. Kita lihat, wa minhum man yaqul ada juga yang mengatakan di antara mereka umratul qasas atau umratul qisas ya. Namwal kul sahihun. Ya, ini cuman ungkapan aja, eh, semuanya sahih. Tapi wallah alam yang ma'ruf itu kalau umratul qadha itu umrah pengganti, pengganti umrah Hudaybiyah yang enggak jadi itu. Paham ya? Wa illa ada yang menamakan yang lainnya. Namun alam. Jadi kesimpulannya umratul qadha adalah umrah pengganti. Mau salah ya? Ya, Pak. Fasara hatta balagha Makkah kemudian Rasulullah berjalan sampai nam di kota Mekah. Fa'tamara akhirnya Rasulullah pun umrah wa tafa bil bait dan beliau pun tawaf mengelilingi Ka'bah wa tahallala min umrati kemudian beliau bertahallul selesai dari umrahnya wa tazawwaja ba'da ihlalihi bi Maimunah bintul Haris setelah selesai umrahnya eh, setelah beliau selesai umrahnya selesai tahallul beliau menikahi siapa Maimunah bintul Haris ummul mukminin masyaallah wa tammat as-salasatul ayyam sempurnalah tiga hari tok di Mekah enggak boleh lebih itu karena perjanjiannya kan di perjanjian Hudaybiyah gitu. Kalau mau tahun depan pun umrah, nggak boleh lebih dari tiga hari. Paling maksimalnya tiga hari. Nah, setelah sempurna tiga hari bagaimana? Faba'atha ilail musyrikun aliyan radhiyallahu anhu. Kemudian orang-orang musyrikun nah, mengutus kepadanya Ali. Yaquluna lahu, mereka mengatakan kepada Ali, "Ukhruj min baladina." Keluar dari kami. Jadi tiga hari kan? Jadi tiga hari langsung mengutus utusan Keluar kalian dari negeri kami katanya. Allah Mustan keluar dari negeri kami. Kalian tadi kalian tadi tiga hari tadi ya. Ewa. Fakola kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa ma alaihim laubana itu endahum. Rasulullah ngomong, e, ada apa dengan mereka? Apakah mereka akan marah kalau seandainya aku membangun rumah tangga dengan Maimunah di tengah-tengah mereka? Maksudnya ini di, di kota Mekah tersebut. Paham ya? Jadi enggak tiga hari itu enggak langsung pulang gitu loh. Eh, ini inginnya ini ingin tinggal di situ berapa waktu gitu ya. Ewa. Akhirnya Pak fa'abau ali dzalik. Mereka enggan. Nolak mereka, enggak mau mereka. Enggak mau pokoknya pulang. Suruh keluar. Padahal nanti ya enggak lama kemudian Fatu Mekah kan. Waqad kanu kharaju min Makkah hina qadimaha sallallahu alaihi wasallam. Yang mana waktu itu orang-orang kufar Quraisy mereka keluar dari kota Mekah ketika kedatangan Rasulullah SAW. Marah mereka, suka mereka. ada watan wa bagdan wa bugdan lahu. Karena benci dan enggak suka dengan Rasulullah SAW. Bayangkan. Jadi Rasulullah datang umrah mereka keluar. Ya, keluarnya ya karena mereka enggak suka. Nah, ya? Padahal itu udah perjanjiannya kan. Pada perjanjian Hudaybiyah kan. Kalau mau umrah tahun depan, itu pun enggak boleh melebihi tiga hari. Allah mustahil. Fa kharaja alaihi salatu wassalam babana fabana bi sarif wa raja'a ila al-Madinah muayyadan mansura masyaallah. Kemudian Rasulullah SAW pun akhirnya keluar. Nah, barakallahu fikum dan tidak tinggal di Mekah. Kemudian beliau membangun rumah tangga dan Maimunah di suatu tempat namanya Sarif. Dan beliau pun kembali ke Madinah dalam kondisi diberi pertolongan, dukungan dan juga nah bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya Umrohul qada terjadi. Dinamakan Umrohul qada kenapa? Karena pengganti. Paham ya? Pengganti apa? Pengganti umroh yang tahun lalu yang dibatalkan dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Paham ya? Namlul musta'an. Ikhwan fi din azza Nanti berikutnya ini ada perang yang dikenal dengan perang Mu'tah atau dikenal Ba'tsu Mu'tah. Itu nanti agak panjang pembahasannya, kita tunda saja. Setelah kejadian Ba'tsu Mu'tah barulah kaum muslimin diberikan kemenangan berupa, berupa apa? Fathu Makkah. Eh, berupa Fathu Makkah, kaum muslimin diberikan kemenangan yang waktu itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nah, tahun 8 Hijriah terjadilah Fathu Makkah.